Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wa ala umuri dunia wa din Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'du Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla Rabbana yasirna wa la tu'asirna Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين أمين يا الله يا رب العالمين Alhamdulillah Rabbil Alamin Pemirsa Antv Cahaya Hati Yang sama-sama dirahmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah bersama saya Abi Maki Dan bersama ikhwah yang hadir di tempat ini Di rumah Allah ini InsyaAllah semuanya yang melihat ataupun menyaksikan tausiah ini semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya di tempat yang paling tinggi yakni bersama orang-orang muttaqin, salihin, abidin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang mana mungkin tema ini sangat mulia sehingga saking mulianya di dalam tema ini fikih sudah mengatur sistem yang benar di dalam kitab fikih ada satu bab khusus tentang pembahasan yang akan kita bahas. Dengan waktu yang sangat singkat ini kita akan membahas satu bahasan yakni masalah perdagangan ataupun dikatakan kalimatnya tentang apa? Perdagangan ini al-bai' berdagang. Ketika kita ingin berbicara tentang berdagang sebagai mukaddimah Subhanallah ada satu hadis yang disampaikan bahwa kalimatnya au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya abwabur rizki ala dunia sesungguhnya pintu rizki yang ada di dunia ini pintu rizki yang ada di dunia kan banyak ya tapi Rasulullah mengatakan tis'a au asyra min abwabil min abwabil rizq sampai 9 10 tentang pintu rizki ini ada di tempat perdagangan subhanallah tempat perdagangan ini sangat luar biasa di situ juga ada tempat berkah, di situ pun ada tempatnya ibadah rizki. Karena apa? Berdagang ini satu hal yang di, dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dulu berdagang? Iya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencari nafkahnya berdagang. Dan apalagi yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selain berdagang itu apa? Menggembala. Namun Rasulullah sudah pakar, sudah ahli di dalam berdagang. Kalau kita lihat hakikat pertemuan antara Rasulullah dengan Khadijah, iya, berawal mulai dari apa? Dagang, dari bisnis. Sehingga sampai terjadi ukhuwah ataupun sudah terjadi suami istri dari perdagangan ini. Betapa mulianya dagang ini menyatukan Rasulullah SAW dengan Khadijah. Subhanallah. Ini dalam masalah dagang ya. Masalah dagang. Maka dengan kalimat ini Islam tidak melepaskan dagang begitu saja. Namun Islam mengatur dengan tata cara yang indah. Tata cara yang tidak boleh kita langgar. Subhanallah. Ada berdagangnya ada. Di antaranya apa? Di antaranya harus sama-sama jujur. Iya, jujur. Yang punya barang jujur, yang mau belinya pun jujur. Kok bisa di kedua belah pihak harus ada kejujuran? Kalau tidak ada kejujuran, bagaimana dagang ini akan berkah? Jujur bagaimana? Kalau saya itu dagang, maaf ini ini misalnya kualitasnya tidak terlalu bagus, harus disampaikan. Nah ini kualitasnya sangat bagus dan naudzubillah haram hukumnya apabila orang bersumpah dengan barang dagangannya lalu dia ini berbohong. Iya, dengan mengatakan demi Allah ini barang ini barangnya paling bagus. Allah dengan menyatakan melalui hadis Rasulullah SAW kalimatnya apa? La yasummu jannah. Orang yang bersumpah dengan dagangannya padahal dia bohong dengan barang tersebut, Allah ini tidak akan memberikan satu keberkahan, bahkan orang itu tidak akan mencium bau surga. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau seandainya kita membeli atau ini barangnya bagaimana, Bang? Dia jawab, "Ini demi Allah loh." ini demi Allah barangnya paling bagus, ini demi Allah saya belinya sekian, ini demi jangan mudah mengucapkan demi Allah. Larangan terbesar kalau dia bersumpah demi Allah dengan barang yang mungkin barang itu bukan sesungguhnya yang baik. Iya, tidak akan mencium bau surga. Makanya katakan saja kalau baik-baik berarti harus punya kejujuran baik itu jualan pakaian, baik itu jualan makanan, jangan sampai dicampur ini makanan yang kemarin ah ditaruh di sini, yang sekarang ini dicampurkan saja. Tidak, yang kemarin-kemarin, yang sekarang-sekarang jujur dalam berdagang. Itu ya. Yang kedua, teori ataupun sistem berdagang ini bukan hanya sekedar jujur, namun ridho di antara kedua belah pihak. Maka di situ ada tawar menawar. Lihat ah udahlah, seginilah, seginilah, rito Maka dikatakan wa ansarobin artinya harus saling rito rito Nggak mungkin kalau kita beli tanpa rito kan. Berapa harganya sekian? Maka di situ untuk rito ini digali. Berapa harga? Tawar-menawar silahkan. Tidak salah di dalam syariat Islam ketika tawar-menawar dalam berdagang. Ketiga, Ketiga ini apa? Yang ketiga ini subhanallah di dalam ada berdagang diantaranya membebaskan kepada pembeli untuk memilih. Jangan misalnya beli barang, oke okay, beli barang, tapi cukup dipandang aja ya, nggak usah dilihat-lihat ya. Ini sudah bagus kok, jamin dijamin. Itu kurang pas dan kurang syar'i. Persilakan, ini lihat darah gelagangannya, ini saya punya barangnya, coba lihat, dicek, dicek. Oh ini kayaknya bagus nih, saya ambil, silakan. Kenapa? Untuk tidak menjadikan hal yang yang tidak diinginkan berikutnya. Iya, begitu. Nanti insya Allah uh, kita akan lanjutkan bahasan ini setelah pesan-pesan berikut ini. Yeah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Pemirsa Antv Cahaya Hati Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan ikhwah yang hadir di majlis ini Yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah tadi bahwa adab di antara berdagang itu Yang paling simpel dan paling penting diantaranya Tadi sudah kita sampaikan Dan insya Allah kita semuanya siapapun yang berdagang Berbisnis Jangan sampai melupakan cara-cara tersebut Iya Mungkin di antara ikhwah ada yang bertanya Silahkan Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz yang kami muliakan, bahwa kenyataan di masyarakat ada sementara orang-orang yang barang-barangnya ketika di sementara di pegadaian itu kemudian diperjualbelikan Nah menurut hukum Islam bagaimana ini ketentuannya mungkin Keadaan demikian Pak? Benar, Boleh atau tidak? Boleh apa tidak? Iya, iya, iya. Mm-hmm. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan sangat-sangat baik sekali. Berarti kalau bagaimana seseorang menjual barang pegadaian, begitu ya? Mungkin artinya barangnya itu sudah digadaikan, sudah digadaikan kemudian lalu di, dijualkan, dijualkan lagi. Ya. Barang ini sudah digadaikan lalu dijual, begitu ya? Bagaimana hukumnya? orang yang menjual e, barang yang sudah digadaikan. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gadai ini diantaranya kalau dikatakan bahasa ininya mungkin jaminan ya. Jaminan, ya kan? Jaminan. Misalnya dengan menyebutkan e, saya minjam sesuatu ini jaminannya, ya. Lalu setelah itu jaminan ini yang jual dijual, begitu ya. Kalau seandainya sayanya tidak bisa membayar hutang, iya, dengan tempo yang sudah ditentukan dan dia dengan menyatakan jaminan kamu akan saya jual. Begitu ya. Silakan hal itu dilaksanakan dengan kesepakatan si pem, apa si pe, peminjam, pemilik tadi namun dengan syarat apabila nanti barangnya berlebih maka dikembalikan. Kalau seandainya barangnya kurang maka minta lagi. Ya, jadi boleh boleh dengan syarat izin kepada pemilik yang kedua, apabila barangnya ternyata dijual melebihi daripada hutang, maka dikembalikan. Hutang kamu kan kepada saya kemarin misalnya 1 juta, ini barang 2 juta, kembalikan 1 juta. Kalau misalnya kemarin hutang kamu kan 1 juta, ternyata apa? Ternyata barang ini lakunya hanya 900, berarti kurang 100 ribu. Minta lagi, mana 100 ribu? Itu boleh dengan syarat minta izin kepada sang pemilik. Jangan sembarangan dijual, begitu dia mau bayar utang, ini saya mau bayar utang, wah barangnya sudah kami jual, itu keliru. Iya, jadi menjual barang yang sudah digadaikan silahkan dengan syarat minta izin kepada kepada pemilik. Seperti itu. Iya, terima kasih. Iya. Silakan ada lagi? Mangga, silakan. Terima kasih Pak Ustadz iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana Islam memandang uh, Hukum Perdagangan kalau uh, Dilakukan melalui sistem online Oh iya iya. Melalui telepon. Bagaimana hukumnya? Iya, jazakallah khair. <laughs> Iya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Ini pertanyaan sangat luar biasa apalagi untuk zaman sekarang ini ya. Jual beli barang itu kadang-kadang nggak -kadang perlu hadir. Kadang-kadang perlu dengan contohnya internet segala macam atau dengan lewat telepon segala macam. Sah tidak ya? Di situ sahnya daripada perdagangan diantaranya ada akad. Akad ini biasanya kalau dikatakan saya terima barangnya, saya pasrahkan uangnya. Yang mengatakan saya terima uangnya dan saya serahkan barangnya. Itu ada akad. Tapi akad ini kadang terucap karena akad terucap boleh, akad yang tidak terucap pun boleh. Karena sudah lazim, misalnya dengan menyatakan beli itu beli ini karena ini sudah tahu harganya, apalagi kalau di mall atau di mana sudah tahu kan di harganya 5000 misalnya. Ketika datang kasih 5000 sudah selesai. Nah, sekarang ini kalau seandainya online bagaimana? Boleh nggak? Islam membolehkan. Tapi apa enggak seperti beli kucing dalam karung misalnya kan? Kenapa? Oh barangnya enggak tahu, barangnya enggak diketahui, kau masih beli. Tapi insya Allah orang ini akan akan lebih detail bertanya. Bapak punya barang? Iya. Barang bapak ini? Iya. E, kualitasnya bagaimana pak? Sekian. Maka tadi syaratnya itu amanah. Jangan mentang-mentang oh, lewat telepon ini cari-cari yang kasih aja yang buruk-buruk lah. Itu tidak amanah. Berarti kalau amanah dia berdagang lewat telepon, lewat mana, lewat laman. Kalau amanah itu akan aman. Iya, misalnya dengan menyatakan saya akan beli barang KM yang bagus, yang harganya sekian sekian sekian. Kalau pejuang apa pejual ini amanah, dia akan sesuai dengan pesenannya. Tapi kalau tidak amanah, dia akan kurangi. Mungkin barang yang BS, mungkin itu tidak amanah. Kalau hanya dengan lihat sah atau tidak, sah. Apalagi kalau sekarang ini lebih teliti dengan menyatakan, Pak, kalau nanti barangnya dia cacat, kalau barang ini ternyata ada rusak, boleh ya kita kembalikan? Oh boleh. Subhanallah dan harus lebar hati ini ketika berdagang ini. Apakah boleh menukarnya? Boleh. Boleh dengan isyarat ataupun dengan awal kesepakatan. Tapi kalau pertanyaan yang awal tadi simpelnya dijawab boleh, dengan online seperti itu silahkan boleh. Tapi tetap penuh dengan kehati-hatian dan penuh dengan apa? khidmat. Jangan sampai sembarangan Oke okay lah, oke okay lah, begitulah ya. Udah saya ambil barangnya, tapi tetap harus ada istilahnya kehati-hatian kehati-hatian dalam masalah berbisnis seperti itu. Subhanallah. Pertama tadi dengan menyatakan bagaimana eh, barang yang di, eh, yang ada di dalam gading itu atau di menjual barang gading itu boleh. Tadi sudah dijawab atau disampaikan dan yang kedua bagaimana yang namanya e, perdagangan online juga sah sah namun dengan syarat tadi apa? Harus tepat teliti begitu ya sah. Subhanallah begitu indah ya perdagangan di dalam apa? Di dalam syariat Islam ini begitu indah, begitu indah sekali. Maka daripada itu, subhanallah, kalau Rasulullah dagangnya bagaimana? Rasulullah enak sekali dagangnya. Rasulullah ini subhanallah dengan menyebut kalimatnya mengambil riba. Riba itu apa? Untung, iya, tapi keuntungan yang diambil itu tidak berlipat ganda namun disesuaikan satu dengan ongkos yang dia lakukan yang dia gunakan. Ketiga, ongkos atau yang kedua termasuk dengan makannya. Misalnya perjalanan cukup jauh, perkirakan bensin sekian, sama makan sekian. Lah diperhitungkanlah. Juga jangan jangan jangan tidak ada untungnya, harus ada untung tapi untungnya yang wajar saja. Iya, biasanya kalau lagi musim dinaikkan harga, begitu kan? Ketika tidak ada, eh, maaf ketika lagi tidak ada barang diapakan? Naikin harga, mahal, begitu kan? Ketika misalnya banyak barang, insya Allah menjadi menjadi murah biasanya ya. Namun subhanallah di dalam syariat Islam hati-hati di dalam masalah ini takut ada tahu penimbunan itu haram hukumnya. Misalnya lagi nggak musim ini tutup saja. Begitu nanti tidak ada barangnya dinaikkan harganya itu adalah penimbunan haram hukumnya di dalam syariat Islam. Ya kalau Rasulullah subhanallah mengambil barang tapi tidak terlalu mahal mengambil untungnya juga tetap ada untungnya Bahkan kadang-kadang sekali lagi untuk berjualan ini tidak perlu bohong dalam masalah barang ataupun dalam masalah harga. Iya. Dan subhanallah ini adalah khidmat kenikmatan bagi kita ketika kita tahu tentang syariat Islam di dalam perdagangan Iya. Pemirsa Antv cahaya hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ikhwah yang berbahagia di sini kita lanjutkan lagi. Mungkin diantar Ikhwa juga masih ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini pusat ya. Kadang dalam usaha itu kan nggak semuanya modal itu dari modal pribadi ya. Kan? Iya iya iya. Kadang minjam dari bank ataupun yeah. masalah barang ngambil dari orang gitu yeah. ya. Tiba-tiba orang itu kan berarti kan berhutang ya. Tuh. Nah terus misalkan si A ini pengen berangkat haji gitu masih ada hutangnya gitu Ustaz. Iya. Boleh nggak kalau seandainya kita pakai uang hasil dagang itu kita berangkat haji dan nanti setelah itu bayar kita bayarkan gitu. Apa kita harus izin dulu ke orangnya iya. saya mau berangkat haji nih. Iya. Nanti setelah berangkat haji kita lunasi. Lunasi insyaallah iya. gitu. Uh, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Terima kasih banyak jazakumullah khair. Ini masalah sangat penting sekali ya. Dia apalagi kalau dalam perdagangan kan kadang ngambil barang dari orang lain segala macam segala uangnya sudah ada tapi ingin berangkat haji, boleh nggak ya? Sementara saya harus untuk bayarkan kepada yang lain gitu ya, kepada yang telah kita hutangi itu. Subhanallah, kalau ditanya masalah itu, silahkan berhaji namun dengan satu syarat. Di antaranya, yang penting syarat pertama ini izin kepada orang yang kita ambil barangnya. Mas, barangnya sudah laku. Uangnya ada di saya. Tapi saya kayaknya mau haji ini boleh nggak mas ya? Kalau si emasnya ini ngasih izin, pahalanya luar biasa kepada orang ini. Mengizinkan untuk berangkat ibadah haji dengan uangnya yang dia miliki tersebut. Iya. Tapi kalau seandainya tidak minta izin langsung berangkat, bayar hutang jauh lebih mulia daripada berangkat duluan. Kenapa? Menistata'a ilai sabila. Itu kan siapa sih yang mampu untuk dalam perjalanannya. Iya, tapi kalau seandainya dengan menyebutkan masih ada barang yang lain, masih ada yang barang lain, lalu kita katakan, "Mas, barangnya sudah laku." Barang yang lain yang punya emas juga masih ada di saya. Insya Allah setelah haji juga laku. Dan semuanya nanti ketika laku saya akan gerahkan kepada anda. Begitu ya. Sesungguhnya apabila orang itu mengizinkan pahalanya yang luar biasa. Tidak diizinkan karena dia butuh uang untuk apa? Untuk bayarannya, maka lebih baik kita tangguhkan bayar saja. Begitu ya. Hajinya sah, sah tapi dengan syarat apa minta izin lah makanya banyak yang meningkat berangkat ibadah haji pinjam sana pinjam situ pinjam sini begitu ya <laughs> boleh jual sana jual sini boleh tapi dengan syarat apa tadi akan ada bayaran setelah itu dan mampu untuk membayarnya jangan minjem alal hawa minjem alal hawa itu pinjam bayarnya bagaimana oh gimana nanti ajalah nggak ada pegangan begitu ya tapi kalau misalnya ada mobil ada itu ada ini nantilah gampang nih ah, mau jual sih gampang lah gitu kan. Kalau misalnya saya kepepet nggak bisa bayar, ada mobil nih, jual nggak apa-apa. Tapi kalau alal hawa itu nggak boleh, ya. Jadi silahkan, namun minta izin kepada yang dipinjami barangnya tersebut. Subhanallah. Jadi eh, sekali lagi merupakan satu agama yang sangat indah dalam tata cara apapun diajarkan. Bahkan bukan hanya diajarkan, dikasih contoh. Iya kan? Dikasih contoh. Contoh segala macam. Kalau ikhwah dan para pemirsa ingin bertanya, apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah di dalam Islam? Ada apa tidak? Semuanya akan jawab, tidak ada. Semuanya diajarkan. Sampai nguap saja diajarkan Sampai menggunakan sendal saja diajarkan Sampai nyisir aja diajarkan Sampai cara makan aja diajarkan Apalagi dalam dagang Rasulullah pun berkecimpung di dalamnya dan ahli dagang yang sangat luar biasa. Sampai untung yang diambil oleh Rasulullah ketika berdagang milik Khadijah itu berlipat ganda. Kenapa? Karena Rasulullah menggunakan pikirannya berdagang. Jadi Rasulullah ini simpel saya sampaikan dari Mekah menuju ke Syam, ya kan? Rasulullah dari Mekah menuju ke Syam, beliau teliti ke Syam ini kira-kira berlalu di di kampung apa saja. Lalu di sini kira-kira suka apa, di sini suka apa. Dia membawa barang Kekiranya bukan untuk laku di Syam saja, tapi laku selama di perjalanan. Jadi dia bawa barang untuk laku di kampung ini, di kampung ini. Sekalian dia bilang ke kampung ini, saya mau ke Syam, ente pesan apa nanti? Saya bawakan di Syam. Jadi begitu datang ke Syam, dia pun tidak langsung ke Mekah. Tapi bagaimana? Mampir-mampir juga. Memberikan pesanan dan mengambil bayarannya. Sehingga beliau berangkat ke sana berdagang setiap jalan. Allahu Akbar. Lalu begitu indahnya sampai ke Khadijah Ya Khadijah, ini adalah hasil saya. Khadijah kaget. Loh, dari mana? Saya dagang juga selama di perjalanan, selama di perjalanan. Begitu kan? Kalau kita, ah ente kan nyuruhnya di Syam dagangannya. Selama di perjalanan itu hasil saya, tapi tidak. Rasulullah dengan menyebutkan ini semuanya satu tim. Begitu ya. Insya Allah siapapun yang hadir di majelis ini, yang melihat atau mendengarkan tausiah ini, Allah memudahkan segala urusannya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Ya Allah ya Rabbana jadikanlah keimanan yang selalu menghiasi kami. Ya Rabbana jadikanlah keimanan yang selalu mengangkat derajat kami. Ya Allah indahkan setiap langkah kami, setiap keputusan kami dan setiap langkah kami dengan keimanan. Ya Rabbana ya Rahmanu ya Rahim, sesungguhnya tanpa iman apalah artinya kehidupan ini. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka